بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله القائل وقضى ربك ألا تعبد إلا إياه وبالوالدين إحسانا وصلى الله وسلم على النبي القائل أنت ومالك لأبيك وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم يا ربنا اجعلنا من العائدين والفائزين اجعلنا من العائدين والفائزين اجعلنا من الأعيدين والفائزين اللهم يا ربنا كما جمعتنا في هذا المجلس فجمعنا يوم القيامة في الجنة مع حبيبك سيدنا محمد اللهم يا ربنا ارزقنا التوبة قبل الموت والشهادة عند الموت والجنة بعد الموت أما بعد Hadirin hadirat Para pecinta ilmu yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Tidak lupa yang selalu kita muliakan Guru kita semuanya Buya Yahya Yang mudah-mudahan beliau senantiasa dimuliakan dan dicintai oleh Allah Dan mudah-mudahan beliau senantiasa diberi kesehatan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan kebetulan di malam hari ini beliau tidak bisa hadir memang ada sebab yang urusannya dengan kesehatan beliau mudah-mudahan Allah selalu menjaga beliau selalu diberi kesehatan sehingga bisa istiqomah di dalam membimbing kita hingga nanti bertemu dengan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Hadirin hadirat para orang tua kami rahimakumullah. Tidak terasa kita sudah selesai dari bulan Ramadan. Pun disempurnakan dengan bulan Syawal. Akan tetapi ingat keseriusanmu dan kesungguhanmu di bulan Ramadan akan nampak setelah kamu pulang dari bulan Ramadan yang ahli sujud di bulan Ramadan, yang ahli bangun malam di bulan Ramadan, yang ahli sholat terawih, hatam Al-Quran berkali-kali, maka tanyakan, keadaanmu di saat di luar Ramadan seperti saat-saat seperti ini bagaimana? Apakah masih tetap istiqomah ataukah justru menurun? Bahkan disebutkan oleh para ulama' kebersihan hatimu yang kamu pupuk di bulan Ramadan itu akan ada buah jika kamu nyampe bulan Syawal. Lapang dada, saling kasih, mencintai, halal bihalal. Kapan Anda bisa melakukan itu semuanya? Itu buah dari sujudmu yang benar di bulan Ramadan. Akan tapi jikalau kamu tidak mampu saat itu melaksanakan halal bihalal, lapang dada, sambung hati dengan kakak, adik, sambung hati dengan para guru, sambung hati dengan tetangga, memberikan maaf pun susah, maka sujud syukurmu di hadapan Allah di bulan Ramadan nol. Kayaknya orang mendapatkan kemenangan tapi hakikatnya dusta. Buktinya apa? Kemenangan tidak menjadikan hatinya lapang dada untuk memberikan maaf dengan sesama. Maka ayo kita tengok keberadaan kita ini. Bahkan disebutkan oleh para ulama tanda mendapatkan malam Lailatul Qadar hatinya lapang. Bahkan sebelum bulan dat sebelum datangnya bulan Syawal pun ia akan selalu memaafkan kepada siapapun. Tidak terhitung tidak tidak akan dilihat apakah dia menyalahkan kita, apakah dia salah dengan kita. Pokoknya orang itu kalau ibadahnya benar, maka dia akan saling cinta dan kasih dengan sesama. Kalau kita tahu apa predikat predikat yang diberikan oleh Allah kepada orang-orang yang berpuasa di bulan Ramadan, la'allakum tattaqun. Niscaya engkau akan menjadi orang yang bertak bertakwa. Apa bertakwa itu? Bangun malam rajin, lima waktu rajin, baca Al-Quran nangis, kalau doa nangis. Tapi ingat, jangan sampai pincang kepada Allah, tok kamu indah, tapi dengan sesama tidak. Kalau doa nangis, tapi subhanallah dengan tetangganya kalau ngomong ceplos-ceplos, bukan takwa itu. Maka ayo kita buktikan saat ini bagaimana. Mungkin pertemuan kali ini kita akan berbicara halal bihalal. Halal bihalal memang tidak pernah keluar dari lidah Nabi Muhammad. Kalimat halal bihalal nggak pernah ada. Yang diajarkan oleh Rasulullah adalah silaturahmi, menyambung tali silaturahmi, menyambung tali kasih akan tapi halal bihalal pun tidak masalah diucapkan karena tujuannya adalah baik. Halal ketemu halal jadinya nol menuju tempat yang penuh kehalalan surga Allah Subhanahu wa taala. Tidak masalah. Maka ayo kita buktikan saat ini. Buah dari kita pulang Ramadan ini bagaimana kita hidup kita dengan sesama? Apakah masih susah tegur sapa dengan tetangga? Bahkan ada sebagian hamba-hamba Allah Ramadan sudah pulang masih nggak akur dengan adik kakaknya. Nah ini apa ini puasanya ini? Bahkan sampai disebutkan oleh para ulama, orang itu kalau ibadah serius benar kepada Allah, maka Allah akan memberikan cahaya di dalam hatinya, cahaya kasih sayang Allah, sehingga dia akan memandang makhluk Allah, yakni manusia dengan mata kasih sayang yang diturunkan oleh Allah ke dalam hati seorang hamba tersebut. Makanya orang-orang yang ahli Allah itu hampir nggak pernah mulutnya mencaci maki. Ahlaknya nggak pernah. Bahkan kalau kita tengok bagaimana ajaran silaturahmi yang diajarkan oleh baginda Rasulullah melalui para sahabat, bagaimana gaya hidup beliau. Anda tahu sahabat Al-Muhajirin, yakni orang yang hijrah dari kota Mekah menuju Madinah, lalu disambut oleh sahabat Al-Ansor yakni ahli penduduk Madinah, bagaimana silaturahmi yang diajarkan oleh Rasulullah, bagaimana sambutan sahabat Ansor, mereka rela rumahnya dibelah menjadi dua, kamu berada di depan, aku berada di belakang, hanya untuk menjalin silaturahmi dengan sahabat Al-Muhajirin. Ini loh silaturahmi yang diajarkan oleh Rasulullah. Bahkan bukan hanya itu saja, ada yang rumahnya tingkat, kamu tinggal di atas, saya di bawah. Subhanallah. Bahkan bukan hanya itu saja, ada sebagian dari sahabat Al-Ansor punya istri lebih daripada satu, istrinya dicerai. Kenapa? Karena sahabat Al-Muhajirin yang baru datang, yang baru hijrah ke kota Madinah, belum punya istri. Ambil sebagai istrimu, subhanallah. Itu loh silaturahmi yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam buah dari bulan Ramadan ini. Lalu bagaimana silaturahmi kita? Hmm? Bagaimana silaturahmi kita? Bukan hanya itu saja, orang tua kami sampai disebutkan dalam satu medan peperangan. Peperangan yang sangat dahsyat menjadikan para sahabat banyak yang jatuh terluka. Mungkin ada sebagian dari beliau-beliau para sahabat meninggal. Ternyata ada adalah satu salah satu dari para sahabat dalam keadaan terluka parah, tiba-tiba mengangkat suara haus, haus, haus. Kemudian para sahabat yang tugasnya membagi-bagikan air nyamperlah ke sahabat tersebut yang berkata haus-haus. Di akan dituangkan ke mulutnya, yakni diminumkan dengan air yang dibawa oleh pembagi air tersebut. Tiba-tiba sebelah sahabat sana pun berteriak-teriak haus, haus, haus. Sahabat yang pertama tadi ngomong, jangan kasih aku minum. Mungkin di sana lebih haus. Subhanallah. Ini loh silaturahmi yang diajarkan oleh Rasulullah. Bagaimana silaturahmi kita? Kemudian nyamper kepada sahabat yang di ujung sana yang bilang haus-haus. Mau diminumkan, dituangkan ke dalam mulutnya. Tiba-tiba sahabat yang paling ujung sana pun berkata haus, haus, haus. Sahabat yang kedua pun berkata mungkin sahabatku yang di sana lebih haus, kamu berangkat ke sana. Sehingga apa? Belum nyampe kepada sahabat yang ketiga, ternyata sahabat yang ketiga yang di ujung sana meninggal. Balik ke sahabat yang kedua, sahabat yang kedua meninggal. Balik kepada sahabat yang kesatu, sahabat yang kesatu pun meninggal. Inilah silaturahmi yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Rela mengorbankan apapun, rela mengutamakan apapun. Lalu bagaimana silaturahmi kita? Hmm? Makanya pembohong di atas pembohong, kemana-mana boncengan. Kalau makan satu nampan, mungkin sepiring seberdua, tapi selesai sholat ya Allah lupa. Bahkan sebuah keunikan, nggak tahu ya Apakah karena mungkin saking bebelnya kita atau bagaimana. Ada sahabatnya susah, gunda, punya masalah, kita nggak bisa nangkep. Bahkan kalau di, kalau kalau kalau kalau dia dapat informasi dari orang lain, kenapa kamu nggak cerita kepadaku? Loh, kamu belum sahabat dong. Kalau kamu belum bisa menjauhi sahabatmu yang susah kayak gitu. Harusnya seorang sahabat tuh ngerti keadaan sahabatnya seperti apa karena silaturahmi adalah silaturahmi yang ben yang benar. Bukan hanya itu saja orang tua kami. Anda tahu Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Abu Hurairah ini santri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam plus sahabat Beliau itu tinggalnya ada di Serambi atau di emperan masjidnya Nabi Muhammad yang makan minumnya ditanggung oleh Nabi Muhammad. Kalau Nabi Muhammad makan yaitu para sahabat makan. Jadi Rasulullah itu punya sahabat yang mendapatkan julukan Ashabus Sufah. Orang-orang yang tinggal di emperan masjid Nabi Muhammad ada 70 atau 100 orang. Jadi tidurnya ya di emperan gitu. Ibarat ini bahasa mondok itulah. Kan gitu, mondok kepada Nabi Muhammad tapi ditaruh di mas di masjid. Fasilitasnya ala kadarnya. Tidurnya di teras-teras masjid. Tapi subhanallah. Memang kecerdasan, kepinteran tidak dicetak di satu tempat yang manja, fasilitas yang memenuhi enggak. Betapa banyak kecerdasan, kehebatan seorang ulama tercetak dari satu tempat yang ala kadarnya. Hidup tidurnya di emperan, mungkin setiap hari kena angin. Anda tahu kalau di di jazirah Arab musik dingin, kalau tidur tidak pakai selimut, subhanallah. Bahkan sampai disebutkan salah satu dari ah, ah, ah, ashabu sufa itu, salah satu dari ashabu sufa itu punya satu kain kain yang bisa dipakai menutupin kalau menutupin kepalanya kakinya kelihatan kalau buat menutupin kakinya kepalanya kelihatan ini kehidupannya ashabu sufa, penuh serba kekurangan. Gak kayak kemul kita, ya. apa kemul? Ya? ya kemul, apa itu? Ya kemul ya. Kalau kemul kita kan nutup empat orang masuk kan gitu. Tapi kalau selimutnya Asabu sufa enggak. Buat nutupin kakinya kepalanya kelihatan. Buat nutupin kepalanya kakinya kelihatan. Betapa ala kadarnya hidupnya beliau-beliau itu. Tapi ingat, Walaupun hidupnya beliau ala kadarnya seperti itu tidak menjadikan beliau susah di dalam meraih ilmu untuk uh, dari Nabi Muhammad sehingga tercetaklah Abu Hurairah yang beribu-ribu hadis dihafal oleh beliau. Makanya Abu Hurairah mendapatkan julukan apa? Al-Muksirina fil hadis. Orang yang paling banyak meriwayatkan hadis di antaranya Abu Hurairah. Yang kedua Siti Aisyah, istri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi banyak-banyak loh. Artinya apa? Banyak orang itu orang tua kami tercetak menjadi orang alim bukan bukan karena fasilitas yang yang yang yang tercukupi, tapi bisa jadi ala kadarnya. Terus ketulusan seorang guru, maka tercetaklah seorang murid yang benar. Kan gitu. Makanya kalau mau mondoin anak, nyekolahin anak, jangan ngomong fasilitas. Ya kan? Ada waduh anakku gini, ada AC-nya enggak kamarnya lo? Mau asian? <laughs> mau jadi enggak jadi pinter, jadi manja itu nanti. Ya kan ibu, bapak? Kalau mau mondokin anak bapak ibu, ada waktunya anak itu bapak ibu suruh susah dulu. Karena kehidupan dunia itu muter orang tua kami. Mungkin sekarang bapak ibunya di atas, tapi bisa jadi nanti giliran dia diturun, ada di bawah. Kalau nggak diajarkan mulai sekarang untuk hidup ala kadarnya, bagaimana nanti? Memang cita-cita yang sangat baik bagi orang tua. Aku pengen anakku pokoknya mondok fasilitasnya yang oke. Bagus. Akan tapi ingat orang besar tidak dicetak dengan kesempurnaan tapi dicetak dengan ala kadarnya. Hmm? Makanya ini orang tua kami. Ada sebagian orang tua itu cengeng, Bapak. Orang tua orang tua itu kelasnya cengeng. Cengeng itu bagaimana, Pak Ustad? Kan gitu. Jadi anaknya itu kalau diajak ajak susah sedikit itu nggak tegaan, ya nggak jadi apa-apa nanti. Makanya kata Buya Al Maliki, Sayyid Alwi Al Maliki, bukanlah orang tua yang tidak pernah mengizinkan anaknya keluar untuk mencari ilmu itu bukan orang tua. Tapi orang tua itu adalah yang senantiasa memberi izin kepada anak-anaknya berangkat pergi kamu sana dengan ilmu, nyari ilmu, pergi sana, berangkat kamu. itu baru orang tua itu. Anda tahu ibunya Imam Syafi'i rahimallahu taala. Ibunya Imam Syafi'i rahimallahu taala bagaimana beliau? Di saat Imam Syafi'i mau berangkat mencari ilmu menuju Irak, ibu ridonya ibu, izinnya ibu, aku akan berangkat untuk mencari ilmu ke kota Irak. Apa jawaban ibunya? Berangkat sana kamu nak. Baik ibu. Dan gak perlu ketemu di dunia nak, ketemu di akhirat. Berada di naungan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Subhanallah. Total pak, total bu. Nabi Imam Syafi'i mendengar kalimat seperti itu yang namanya anak orang tua kami. Nah, nggak usah ketemu di dunia, ketemu nanti di akhirat di bawah naungan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Mendengar kalimat itu orang tua kami yang namanya anak Imam Syafi'i, anak baru balik bapak ibu nangis. Dan ibunya pun gak tega ngomong kayak gitu, tapi untuk ilmu di tega tegaan Bahkan di saat Imam Syafi'i berangkat pun Imam Syafi'i nangis dengar kalimat ibunya dan ibunya pun berpaling berpaling dari Imam Syafi'i pun nangis. Tapi subhanallah, karena totalitas seorang ibu yang gak pernah memberatkan anaknya di dalam mencari ilmu, subhanallah. Gak sampai ketemu di akhirat, di dunia pun dipertemukan lagi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Di saat ibunya Imam Syafi'i lagi tawaf ada di, di, di, di depan Ka'bah, tiba-tiba orang-orang dari Irak banyak yang berangkat haji ke situ. Di saat tawaf, tiba-tiba orang Irak itu banyak yang cerita, kola Syafi'i, kola Syafi'i, kola Syafi'i. Berkatalah Imam Syafi'i, berkatalah Imam Syafi'i. Sampai ibunya yang lagi tawaf tadi itu kaget. Syafi'i, Syafi'i. Akhirnya menanya, Pak, kamu dari tadi itu ngomong berkata Imam Syafi'i. Itu Syafi'i siapa? Syafi'i bin Idris. Syafi'i bin Idris berarti anakku ini. Anakku ini. Ya Syafi'i bin Idris. Baik. Sampaikan salam kepada Imam Syafi'i. Ibunya kangen suruh pulang ke kota Mekah. Subhanallah. Ibunya rindu suruh pulang ke kota Mekah. Hmm. Akhirnya ini benar untuk kami disampaikan kepada Imam Syafi'i. Padahal saat itu Imam Syafi'i itu jadwalnya padat. Dan Imam Syafi'i sudah gak kepikiran pulang. Sebenarnya kalau kangen ya kangen. Namanya punya orang tua. Tapi karena sudah ditutup sama ibunya, gak perlu ketemu di dunia, ketemu di akhirat. Nah, kangennya beliau di, ditahan oleh Imam Syafi'i. Tapi mendengar kalimat bahwasanya ibumu kangen rindu kepadamu wahai Imam Syafi'i, kamu pulang sana Imam Syafi'i. Seketika itu Imam Syafi'i pun langsung pulang. Gak mikir jadwal pengajian berapa. Imam Syafi'i bukan bukan ulama lokalan tapi internasional beliau. Yang ngaji pun bukan hanya kalangan orang awam, tapi para ulama, para kiai, para ustadz. Akan tapi itu semuanya dibatalkan oleh beliau. Bukan dibatalkan sudah, dipending beliau lebih memikir untuk keperluan ibunya yang rindu kepada dia. Karena Imam Syafi'i orang yang terpandang bagaimana? Tidak ada orang mendengar Imam Syafi'i mau pulang kecuali dibawain onta plus isinya. Sampai terdapat 100 onta lebih berserta isinya. Kalau sekarang dibawain mobil plus isinya, Bu. Hmm. Dibawain mobil plus isinya, Pak. 100 lebih. Masuklah ke perbatasan kota Mekah. Di saat masuk ke perbatasan kota Mekah, disunahkan apa-apa kalau mau pulang, kalau sudah hampir dekat, sebisa mungkin memberi informasi. Budaya saling mengejutkan, bikin kejutan itu bukan budaya Islam itu. Iya kan? Mau bikin kejutan lah kepada istri saya, nggak usah ngomong. Eh tak dia yang dikejutkan, <laughs> ya kan? Kenapa pintunya dikunci nggak disambut jadinya? <laughs> Jadi makan budaya nggak bener kayak gitu itu. Kalau budayanya yang diajarkan oleh Rasulullah, setiap kalau sudah deket perbatasan desa, mau masuk ke desanya dia, kayak Imam Syafi'i mau masuk ke kota Mekah, itu sudah ngirim orang ajudannya Imam Syafi'i sampaikan kepada ibuku, sementara lagi aku akan masuk kota Mekah, sekarang berada di perbatasan kota Mekah. Nyamperlah itu ajudannya Imam Syafi'i. Santrinya Imam Syafi'i. Assalamualaikum, waalaikumsalam ibu. Saya disuruh Imam Syafi'i. Imam Syafi'i sebentar lagi akan nyampe sini. Apa jawaban ibunya? Imam Syafi'i datang dari kota Irak ke sini bawa apa? Bawa apa? Akhirnya dijawab namanya santri polos ya, bawa onta plus isinya 100 lebih. Hmm. Apa jawaban ibunya? Aku nyuruh Imam Syafi'i ke kota Irak bukan nyari dunia. Kalau dia pulang membawa 100 onta, ibu nggak bakal bukakan pintu karena dia tak suruh bukan nyari dunia. Subhanallah. Hmm? Ini belum selesai kuliah di ditelepon, terus kapan kamu bantu ibu, kapan kamu bantu ayah, ini sudah capek nih nyari rezeki. Nah, beda settingannya, makanya nggak jadi kiai, nggak jadi ulama. Aku nyuruh Syafi'i ke Irak bukan karena nyari harta, nyari ilmu. Umi nggak bakal buka pintu. Gak bakal dibukakan pintu, katakan Imam Syafi'i. Akhirnya disampaikan oleh santrinya itu kepada Imam Syafi'i. Mendengar kalimat itu Imam Syafi'i bergemetar tubuhnya. Ya Allah benar, ibuku ngomong kayak gitu. Iya. Baik nanti jangan langsung ke rumah. Kita nyamper ke, ke pasar kota Mekah. Nyamperlah ke, ke pasar kota Mekah. Berhenti di situ. Orang fakir miskin dikumpulkan dikasih satu on tahun semuanya sampai tinggal, tinggal hanya dua onta saja sisa dua onta saja dibawa pulang karena dua onta ini isinya adalah kitab-kitabnya Imam Syafi'i rahimallahu taala kemudian masuklah di saat masuklah saat itu Assalamualaikum Waalaikumsalam siapa di pintu saya Ibu Syafi'i ontaku sudah tak infakkan semuanya akhirnya akhirnya dibukakan pintu oleh ibunya Imam Syafi'i inilah orang tua kami keberkahan dari kehebatan seorang ibu di dalam mendidik ah, anak. Ya, makanya banyak orang-orang gede gara-gara ibu. Ya, makanya sudah ibu, jangan mimpi anda jadi presiden, tapi mimpilah anda nyetak presiden sudah. Ya. Ayo lebih hebat mana? Jadi presiden sendiri apa nyetak presiden? Bu, gak bisa jawab, bingung ya. <laughs> sudah dikasih jawaban kayak gitu pak. Lebih hebat mana? Nyetak presiden apa jadi presiden? Ya nyetak presiden, makanya tugasnya ibu nyetak ulama, nyetak kiai, nyetak pejabat yang benar. Bukan jadi pejabat. Kalau jadi pejabat nanti nggak ketemu ya. Perempuan jadi pejabat Bapak Ibu, wong jewer anaknya aja nggak tega suruh jadi pejabat, suruh motong tangannya pencuri nggak tega nanti. Rusak semuanya peraturan negara nanti kan gitu. Jadi ada negaramu adalah di dalam rumah tanggamu wahai para orang tua. Baik ini Bapak Ibu, Abu Hurairah radhiyallahu anhu Subhanallah. Beliau didikan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai disebutkan Abu Hurairah itu sering lapar orang tua kami. Pernah ya kami pernah kami cerita kayaknya. Ini maksudnya apa? Pengorbanan Abu Hurairah. Beliau itu sering lapar. Sampai suatu ketika karena saking laparnya beliau, setiap ada orang lewat di depan beliau itu pasti ditanya. Dan arpannya bertanya masalah yang sebenarnya beliau tahu, tapi maksud dari pertanyaan itu apa? biar saya diampirin ke rumahnya dikasih makan. Gitu. Abu karena saking laparnya orang tua kami. Akhirnya datanglah Abu Bakar radhiyallahu anhu. Datang Abu Bakar radhiyallahu anhu. Abu Bakar, aku punya masalah, satu pertanyaan. Apa Abu Hurairah? dikemukakan pertanyaan tersebut. Eh tiba-tiba apa? Abu Bakar langsung menjawab di tempat itu. Ternyata Abu Hurairah nggak diajak ke rumahnya Abu, ba Abu Bakar. Waduh lolos ini. Lapar lagi saya kata Abu Hurairah. Kemudian datang lagi orang kedua. Sayyidina Umar bin Khattab. Sama. Sayyidina Umar bin Khattab pun ditanya seperti itu. Ternyata sama. Menjawab juga. nggak diampirkan ke rumah ke rumahnya. Yang terakhir datanglah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Datanglah Nabi Muhammad, Abu Hurairah bertanya, apa jawaban Nabi Muhammad? Inti lapar ya. Subhanallah, guru yang benar itu kayak gitu, Ibu ngerti muridnya. <laughs> Inti lapar. <laughs> Mendengar kalimat itu Abu Hurairah malu dia. Iya ya Rasulullah, baik ayo kita berangkat ayo. Kemana ya Ayo ikut anak itu. Anak juga sama lapar. Ditunjukkan perutnya berisikan batu tiga, yakni perutnya Rasulullah diganjel dengan batu. Ini kehebatan Nabi kita. Walaupun Biola lapar, nggak pernah ngerengek nangis kepada orang. Lebih baik aku ganjel dengan batu daripada aku minta-minta sama orang. Ini kehebatan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Akhirnya nyamperlah ke salah satu rumah sahabat. Karena dikunjungi Nabi Muhammad, masya Allah sahabat ini senang ya Rasulullah. Aku bahagia sekali kau kunjungi ya Rasulullah dan kebetulan aku punya marok ya Rasulullah. Marok itu satu kuah, ya ibarat sayuran yang berisi daging satu mangkok. Hmm. Satu mang, satu mangkok. Abu Hurairah melihat itu subhanallah alhamdulillah makan juga ini. <laughs> Yang namanya manusia, orang tua kami ya wajar Bapak Ibu. Manusia, manusia. Akhirnya dan satu mangkok, satu mangkok ada Rasulullah, Abu Hurairah, itu tuan rumahnya, ya kan mungkin anak-anaknya, istrinya juga. Tiba-tiba mangga ya Rasulullah, kata Abu Hurairah. Baik, akan kita mulai. Tapi entar dulu wahai Abu Hurairah. Ada apa ya Rasulullah? Teman-teman inti kan banyak di masjid itu. Coba panggil semuanya ke sini, katanya. Kota burer, waduh nggak kebagian lagi. Um, 100 orang ayo. Iya kan? 100 orang ini maroknya cuma satu mang, mangkok. Tapi karena beliau mikir sudah nggak apa-apa sudahlah. Andaikan teman-temanku kenyang nggak apa-apa walaupun aku lapar makanya beliau berangkat dan juga karena perintah Nabi Muhammad Muhammad rela beliau berangkat dan inilah silaturahmi yang sesungguhnya. Bukan diembat sendiri, giliran nanti yang 100 orang dikasih sisa-sisaan. Nah, itu bukan bukan silaturahmi. Abu Hurairah bagaimana dipanggil semuanya. Dan ternyata di saat sudah dipanggil semuanya, dikira oleh Rasulullah yang pertama kali disuruh minum atau makan itu dikira Abu Hurairah. Ternyata enggak. Teman-teman yang lain, ayo maju kamu, maju, suruh minum. Yang puas minum lagi, tambah lagi, minum lagi sampai kenyang. Dan kehebatannya tidak ada orang minum ke dalam mangkok yang dipegang oleh Rasulullah kecuali saat itu mangkok tidak berkurang sedikit pun akan tapi porsinya sama seperti semula menunjukkan apa keberkahan tangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yadahu tadharu barakatuhuma fil imi wal masyarib tidak memegang sesuatu apapun jika dipegang tangan Rasulullah kecuali menjadi berkah jika makanan dipegang tangan Rasulullah maka makanan itu menjadi berkah yang tadinya cukup satu orang bisa jadi sepuluh orang bisa jadi seratus orang keberkahan tangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampai seratus orang dan terakhir tinggal giliran Abu Hurairah. Minumlah Abu Hurairah. Serub. Sudah Rasulullah kenyang, serup sani. Minum lagi kedua kali. Sudah minum tiga kali sampai puas Abu Hurairah. Ternyata subhanallah yang namanya marot tetap seperti posisi semula nggak berkurang. Maka saat itulah Rasulullah yang terakhir meminum. Inilah orang tua kami silaturahmi yang diajarkan oleh baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya ayo bapak ibu, maka kita harus saat ini silaturahmi kita harus silaturahmi yang sesungguhnya. Bahkan katakan orang tua kami buahnya orang halal bihalal itu ada banyak. Satu buahnya dia akan mencintai orang yang disilaturahmi daripada dirinya. Ini tanda orang yang silaturahmi yang benar. Cintanya melebihi kepada orang lain melebihi daripada diri dirinya sendi, sendiri. Ini hakikat orang silaturahmi seperti itu. Kemudian yang kedua orang tua kami apa? Ada buah dari silaturahmi halal bihalal tersebut apa? Doa. Makanya jujur katakan yang kemarin mudik itu kira-kira kamu mulai dari mudik sampai sekarang didoakan nggak orang yang mau ketemu waktu mudik itu? Hmm? Atau jangan-jangan sudah lupa. Maka karena, karena kita sudah biasa membangun silaturahmi hanya silaturahmi dohir. Ya, silaturahmi do, dohir. Bahkan ada sebagian orang orang tua kami mentang-mentang dia sudah sukses Bapak Ibu. Sudah kalau pulang itu orang tua kami, kalau sudah pulang itu sudah nyiapkan amplop-amplop untuk orang yang ketemu. Tapi setiap selesai sholat gak pernah didoakan. Aduh musibah ini, bohong semuanya itu. Mereka nggak butuh amplop yang kita kasih, mereka nggak butuh uang yang kita kasih, tapi mereka butuh panjatan doa setiap malam dari keseriusan silaturahmi kita. Makanya ayo silaturahmi kita ini harus seperti itu. Dan yang terakhir tanda dari silaturahmi saling mengutamakan dan saling berkorban kayak para sahabat tadi. Coba para sahabat didikan Nabi Muhammad sukses, sahabat seperti itu dan subhanallah diikuti oleh generasi para tabiin. Diikuti oleh generasi para tabiin. Anda tahu Imam Hasan Al-Bisri, khairut tabi'in, baik-baiknya orang setelah generasi para sahabat itu namanya Hasan Al-Bisri. Dalam riwayat Wes Al-Koroni. Imam Hasan Al Bisri bagaimana beliau? Beliau itu punya kamar orang tua kami satu di, eh, eh, punya kamar satu tembok dengan kamar mandinya orang Yahudi. Jadi orang Yahudi itu kalau mandi airnya itu bukan tampias, buangnya itu ke kamar tidurnya Imam Hasan Al-Bisri. Sehingga Imam Hasan Al-Bisri kalau mau tidur itu pasti nguras air dulu. Bekas mandinya orang Yahudi. Dan itu terjadi bertahun-tahun Imam Hasan Al-Bisri nggak pernah marah. Pernah diingatkan oleh teman, kenapa enggak kamu tegur orang Yahudi itu? Apa jawaban? Aku mau negur mereka, aku ingat hadis Nabi Muhammad yang Nabi Muhammad selalu diingatkan oleh malaikat Jibril tentang tetangga. Muliakan tetanggamu, muliakan tetanggamu. Karena ingat hadis itu, aku enggak bisa mengingatkan orang Yahudi ini. Sudah biarinlah, mending aku ngalah nguras setiap hari kalau mau tidur, subhanallah. Ini, ini silaturahmi yang benar buang sampah aja nggak sengaja nyamper ke rumah kita ribut Iya kan? Apalagi orang tua kami, anaknya tetangga main lempar-lemparan nggak sengaja nyamper ke rumah kita ribut. Jemuran tetangga masangnya kegedean sampai nyasuk ke tanah kita ribut. Mau silaturahmi apa kalau kayak gini dia? Imam Hasan al setiap mau tidur beresin dulu karena basah, bergemang air di situ. Bayangkan orang tua yang tempat tidur Bapak Ibu, kekucuran air, lebuangnya kemana? Ya kalau kamar mandi ada ada buangan keluar, ini tempat tidurnya Imam Hasan Bisri. Tidak ada kecuali Imam Hasan, eh, Imam Hasan Bisri harus nguras. Bertahun-tahun sampai orang Yahudi tahu sendiri, subhanallah. Ya Allah, orang Yahudi itu bisa ngomong ya Allah loh, ya. Jangan dikira orang Yahudi nggak bisa ngomong ya Allah. Tapi ya Allahnya ya Allah di mulut. Tapi kurang ajar sama Allah hakikatnya itu. Orang Yahudi. Ya Allah, jadi bertahun-tahun itu air selalu masuk ke rumahnya tetanggaku ini ditengok Imam Hasan Al Bisri kenapa kamu nggak mau negur aku tidak aku diajarkan oleh Islam apa tidak mau rame-rame dengan tetangga malah menghormat tetangga sudahlah selama aku bisa mengurus sendiri sendiri ngapain saya ngomong sama kamu mendengar akhlaknya Imam Hasan Abisi kayak gitu apa? Hasan Abisi masukkan aku Islam. Ini loh orang tua kami. Kita butuh silaturahmi dengan tetangga kita kayak gitu. Bukan hanya itu saja sampai diceritakan ada seorang ulama besar yang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Rumahnya itu banyak tikusnya. Rumah banyak tikusnya. Waduh kalau rumah banyak tikus Bapak Ibu apa saja habis. Baju tinggal separuh ini. Waduh banyak namanya banyak tikusnya kan. Sampai suatu ketika dia ngadu, aduh kak rumahku banyak tikusnya ini gimana ini cara ngilangkan. Akhirnya temennya jawab gampang, kamu nyari kucing tiga taruh di situ kabur semuanya itu tikusnya itu. Oh gitu, iya coba. Akhirnya dapat kucing tiga orang tua kami. Mau dilepas di dalam rumahnya, tapi sebelum melepas dia mikir, kalau saya ngelepas kucingku di dalam rumahku ini, tikusnya pada kabur. Lalu kaburnya kemana? Ke rumah tetangga, tetanggaku. Di rumahku nggak ada tikus, tetanggaku yang ribut tikus-tikus terus. Nggak jadi sudah, kucingnya dibuang lagi. Biar rumahku banyak tikusnya. Jangan sampai tetanggaku yang banyak tikusnya. Inilah orang tua kami konsep yang diajarkan silaturahmi oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Silaturahmi hati, penuh pengorbanan, penuh kecintaan, selalu memanjatkan dalam doa. Makanya silaturahmi pahalanya gede. Sampai disebutkan silaturahmi subhanallah Jangan ngomong masalah rezeki kalau silaturahmi dijamin oleh Allah asal kita yakin. Hmm? Asal kita yakin loh. Ada sebagian orang itu ayo silaturahmi ke Buya Yahya. Entar dulu bensinnya gimana? Lah. Kacau ini kalau orang mau oh, silaturahmi sama ulama masih mikir bensin itu. <laughs> Makanya nggak kaya raya, bangkrut terus itu. Masih pikir-pikiran kayak gitu. Anda masa kalah sama anak kecil? Anda tahu anak kecil itu kalau satu minggu Syawal, gempur terus kanan kiri tetangga, satu minggu bisa dapat uang satu juta setengah itu. Hah? Kenapa? Karena mereka itu yakin apa silaturahmi narik rizki. Makanya mereka nggak panjang lebar so, pokoknya silaturahmi sama tetangga. Silaturahmi akhirnya lima ribu, dua ribu masuk semuanya, satu juta setengah. Yang gede juga bapak ibunya itu nanti. Ya kan baliknya ke bapak ibunya. Masa keyakinan kita kalah sama anak-anak kecil? Mau silaturahmi sama bibinya yang di ujung sana mikir bensin lagi subhanallah. Ini musibah. Ini. Jangan mikir bensin, ada ada jaminannya kalau orang silaturahmi itu. Ini cerita sedikit ini. Saya itu mau silaturahmi. Ya silaturahmi ke ibu pulang mudik. Pengen bawa mobil. Pengen bawa mobil akhirnya ngitung bensin. Ngitung bensin, bensinnya hampir semuanya ya SPP lah. PP itu hampir 2 jutaan. 2 juta 2 jutaan. Akhirnya waktu itu kalau nggak salah ada uang 500 ribu. Insya Allah lah, saya yakin orang yang silaturahmi akan dipermudah urusan ris rizki. Eh tiba-tiba ada orang dengar, ustadz katanya mau pulang ya, mau mudik ya. Enggih, didoakan insya Allah tanggal 5 Syawal saya mudik. Ya udah ustadz saya, saya nanti saya nitip. Nitip apa? Ya udah mau saya nitip ustadz, Nitip masuk mobil, mobil udah penuh sama titipan itu. Besoknya lagi datang orang orang tua kami, nitip lagi. Sampai terakhir Bapak Ibu, saya mau nitip Ustaz. Nitip apa? Ada titipan Ustaz yang gitu, buat orang di kam, di kampung, buat Ustaz juga di perjalanan orang tua kami. Nitip Bapak Ibu kan gitu. Nitip ternyata apa? Ngasih uang Bapak Ibu berapa? 5 juta. Ngasih uang 5 juta. Saya butuhnya berapa Pak? Bensin Pak? Dua juta. 2 juta. ini dikasih oleh Allah 5 juta. Waduh itu sudah sama bensin orang-orangnya itu. Ya kan ibarat kayak gitu. Akhirnya apa 2 juta alhamdulillah sudah kita mudik benar sudah ada bensinnya ini. 3 juta masuk pembangunan pondok. Akhirnya kayak sampai gitu kan. Artinya apa? Yakin kalau urusan rezeki bagi Anda yang ahli silaturahmi akan dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya nggak usah mikir-mikir itu ya kan? Kalau usah mikir silaturahmi bismillah, bismillah, bismillah. Wong silaturahmi jalin sehingga ulama menyebutkan tamu datang membawa rezeki, pulang membawa pengampunan. Hmm, ya. Kalau Anda dikunjungi tamu yang seneng, ada orang tuh Bapak Ibu kalau ada tamu, ya Allah tamu gimana ini? Jangan ngomong gimana mana ini. Walaupun rumahmu sempit itu sudah masukin biar gede nanti barokahnya tamu. Ya kan? Gimana ini gimana? Jangan jangan ngomong gimana mana sudah bismillah. Hmm, ya kan? Bismillah sudahlah ini orang tua kami itu termasuk ke, eh, keutamanya silaturahmi urusan rezeki jangan ditanya. Kemudian yang kedua orang tua kami ini yang memang benar itu riwayat benar panjang umur itu benar itu orang silaturahmi itu orang tua kami nggak banyak musuh sehingga banyak dicintai kalau sudah dicintai orang dia itu akan bahagia terus dan kalau sudah bahagia orang tua kami subhanallah itulah ketenangan ha? hati karena silaturahmi terus lancar Panjang umur itu bisa dikatakan ya awet muda. Dalam arti awet muda itu usianya sih sudah sepuh, tapi masya Allah semangatnya ngalahin anak muda. Hmm, kan itu orang tua kami. Ada juga keutamanya silaturahmi itu adalah diantaranya dengan silaturahmi antatfa menolak untukmu maitatasuk mati dalam keadaan jelek. Orang yang rajin silaturahmi, dia tidak akan mati dalam keadaan jelek. Mati dalam keadaan jelek, ulama menyebutkan ada dua makna. Satu, mati dalam keadaan tidak diuji oleh Allah. Ada sebagian hamba Allah mati kecelakaan ketabrak mobil, atau mati dibunuh orang. Ini kan secara dohir kan kayaknya jelek, tapi hakikatnya kan tidak. Tapi orang yang ahli silaturahmi nggak bakal mati dalam keadaan kayak gitu. Ini makna yang pertama. Makna yang kedua, makna meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Jadi tidak mati jelek itu meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Selebihnya, keutamaan yang paling utama adalah Allah menjanjikan dengan orang yang silaturahmi dijanjikan oleh Allah urusan sur surga. Ini sudah puncaknya, ini sudah. Makanya yang rajin ahli silaturah silaturahmi. Baik, kita sudah ngerti ngerti makna silaturahmi tapi ingat. Anda jalin silaturahmi dengan siapapun boleh, tapi ingat silaturahmi yang paling utama adalah silaturahmi dengan keluarga kita dulu. Jangan lupa. wow oh, dengan tetangga hebat, dengan teman kerjanya hebat, dengan teman bisnisnya hebat, tapi ternyata dengan orang di dalam rumah tangganya, waduh silaturahminya hancur dengan ibunya kurang ajar, dengan bapaknya kurang ajar, dengan istrinya kurang ajar, dengan suaminya kurang ajar, dengan anaknya kurang ajar. Awas kamu. Jangan kamu bangun silaturahmi di luar kalau ternyata di dalam belum beres. Makanya halal bihalal yang sesungguhnya yang harus kita utamakan adalah di dalam rumah tangga kita dulu. Di dalam rumah tangga kita ini banyak isinya, tapi yang paling utama adalah kedua orang tua kita dulu. Hei eh, yang ahli silaturahmi, bagaimana kehidupanmu dengan orang tuamu? Hmm? Orang tuanya subhanallah hidupnya di kampung, punya rumah cuma tiga kali empat, anaknya di kota hidupnya rumahnya tingkat. Silaturahmi apa kamu itu? Halal bihalal apa itu? Kok rela sampai ibumu rumahnya kayak gitu? Bahkan kemarin kami marah orang tua kami. Ada seorang anak nanya, Pak Ustadz bolehkah ibuku nerima zakat? Anda bilang kamu punya punya mobil, punya rumah, kamu ngomong kayak gitu kok tega kamu itu. Zakat itu kan kelasnya orang melarat, orang fakir. Hmm? Anta wa malu kali abik. Kamu dengan hartamu itu milik bapak ibumu, milik orang tuamu. Lah kok tega ibu bapaknya dikasih zakat itu? Hmm? Ya, jangan. Inti kaya raya untuk orang tua. Makanya ayo silaturahmi dengan orang tua diperhatikan orang tua kami. Bagaimana kehidupan kita dengan orang tua. Memang Bapak Ibu orang berbakti dengan orang tua tidak ada hubungannya dengan materi. Siapa ngomong? Hmm? Kalau ada orang ngomong, oh berbakti dengan orang tua dengan materi, enggak. Berbakti dengan orang tua adalah dengan hatimu. Bukan dengan materi. Dan kehebatan orang tua kita, orang tua kami. Ada orang tua itu harga, harga dirinya tinggi. Dia lebih baik nyangkul ada di sawah. Walaupun sampai pinggangnya sakit daripada minta kepada anaknya. Ada orang tua kayak gitu. Enggak mau minta-minta kepada anaknya. badal kehidupannya di, di kampung susah tapi nggak mau ngerengek di hadapan anak anaknya itulah orang tua kita itu dan tolong kalau ada orang tua tiba-tiba nelpon nak punten ibu lagi kurang ini oh yang syukur jenengan kok jenengan diaduin ibu diaduin ayah tentang kebutuhan kebutuhan eh, kebutuhan di, di kampung anda yang syukur jangan ngomong nggak punya uang belajar melarat itu awas itu Disambatin orang tuanya di kampung, waduh umi uang terus, uang terus. Katanya nggak ada uang, badan di atm ada ada 50 juta. Besok bangkrut dicuri orang itu. Karena kurang ajar sama orang tuanya. Andekan Anda disambatin uang, ngeluh urusan uang orang dan kami yakin orang tua itu tidak akan ngeluh urusan uang kepada Anda kecuali kepepet. Nggak mungkin mana orang tua itu harga dirinya tinggi, orang tua nggak kayak kita yang ngerengek-ngerengek terus. Nggak orang tua itu, nggak Kenapa orang tua kadang orang tua kami. Kenapa orang tua nggak mau diajak anaknya tinggal di kota? Padahal rumah anaknya di kota itu gede apa? Apa itu? Gak pengen minta-minta kepada anaknya. Hmm? Itulah orang tua kita, orang tua kami. Walaupun dibangun ke di kota nggak mau nggak, aku di kampungku saja. Kenapa? Sudah, aku biasa hidup mandiri nyeplok telur sendiri, nanak nasi sendiri itu kehebatan orang tua kita. Gak mau orang tua kita kadang orang tua kami dibikin udah ibu di sini sudah ada pembantu enggak. Ibu kita bukan kelas orang manja. Beliau orangnya kelas capek, pengen capek sendiri. Gak pengen manja di hadapan anaknya. Itulah orang tua kita. Maka yuk halal bihalal dengan orang tua ini penting Bapak Ibu. Maka jangan sampai kita durhaka dengan orang tua. Termasuk dosa yang disepontankan, hukumannya kurang ajar sama orang tua. Bahkan sampai Imam Ghazali rahimahullah ta'ala beliau pernah berkata. Eh kamu para laki-laki jangan pernah kamu kawin dengan perempuan yang kurang ajar sama orang tuanya. Uang itu ibu bapaknya jadi kurang ajar. Apalagi kamu ditendang kamu wahai para laki-laki. Atau sebaliknya. Anda wahai para istri, jangan pernah kamu nikah dengan suami yang kurang ajar dengan orang tuanya. Oh, orang tua aja yang melahirkan berbulan-bulan gendong aja dikurang ajari kayak gitu, apalagi kamu yang baru kenal gede gini, bisa digiles kita, bisa ditempeleng kita. Jangan. Orang tua ini sudah harga mati orang tua kami. Ya, ayo. Dan ingat bakti kepada orang tua nggak ada selesainya, nggak ada ujungnya. Kalau ada orang ngomong Ustadz, kalau urusan orang tua jangan ngomong. Alhamdulillah aku selalu mencukupi orang tuaku. Alhamdulillah aku selalu bakti kepada orang tuaku. Perasaanmu ngomong Alhamdulillah nyukupin orang tua itu sudah kena ngajar sama orang tua itu. Gak ada orang bisa ngormat orang tua itu gak bisa. Balas budi yang sempurna gak bisa. Andaikan gunung itu dijadikan emas, diberikan kepada orang tuamu gak cukup membalas budi orang tua kita. Gak bisa. Karena hakikatnya bukan dengan materi balas budi itu, tapi dengan akhlak, adab, hatimu yang selalu sambung kepada orang tua. Dan kita ini punya guru subhanallah orang tua kami. Buya itu kalau sama ibu beliau itu subhanallah itu istimewa sekali. Dan memang orang tua kami, kunci kesuksesan kita di dunia dan di akhirat itu dua. Orang tua, guru. Guru orang tua. Sudah, jangan jauh-jauh dari ini. Sudah. Orang tua, guru. Guru orang tua. Guru ini ulama. Hmm. Orang tua. Sudah kalau orang tua Anda ngomong nak jalan, pasti jalan. Kita ini kalau ada masalah Bapak Ibu pasti ngomong ke orang tua. Makanya Bapak Ibu, kalau Ibu jenengan masih ada, Bapak jenengan masih ada, isu adu itu jimat sapu jagat dunia akhirat itu sudah. Jimat sikap dunia akhirat itu sudah. Anda punya masalah segede apapun, tinggal sungkem sama beliau nangis, Umi, ada masalah, Umi didoakan. Nak lancar, nak coba pulang Anda ke tempat kerjaan pasti ada jalan Jalan. Makanya manja orang tua kita. Jadikan beliau raja dan ratu di dalam rumah tangga kita. Biar kalau beliau itu sudah senang dengan kita. Orang itu kalau senang Bapak Ibu melihat kita senang. Masya Allah. Senangnya itu sudah panjatan doa itu. Dan ingat. Doanya orang tua seperti doanya Nabi kepada umatnya. Tidak bakal ditolak oleh Allah. Hmm. Awas. Ini orang tua kita ini. Makanya ini halal bihalal yang paling penting di sini. Dan ingat berbakti kepada orang tua bukan hanya di saat hidup dok. Di saat orang tua kita meninggal pun kita masih harus berbakti. Barangkali orang tua saya sudah meninggal, Ustaz gimana? Oh enggak ada kewajiban berbakti kepada orang tua yang sudah meninggal. Ada tiga hal. Jadi enggak ada selesainya orang tua kami. Sampai suatu ketika ada seorang pemuda berangkat dari kota Yaman menuju kota Mekah dengan menggendong ibunya. Perjalanan Yaman kota Mekah itu kalau naik bis 12 jam, eh, eh, 20 jam. Katanya 20 jam kalau naik bis. Beliau gendong ibunya naik onta berhari-hari. Sampai akhirnya menuju Mekah, ditawafkan ibunya, dihajikan, diumrohkan. Kemudian bertemulah dengan Abdullah ibn Umar. Bertanyalah sang pemuda tersebut, Wahai Abdullah ibnu Umar, putra dari Sayyidina Umar bin Khattab. Aku telah melakukan perjalanan dari kota Mek Yaman ke kota Mekkah dengan menggendong ibuku. Dan aku sudah menghajikan ibuku, dan aku sudah mengumrohkan ibuku. Dan aku sudah mentawafkan ibuku berkali-kali. Apakah ini bisa dikatakan untuk membalas budi kepada ibuku? Apa jawaban Abdullah ibnu Umar? Lah, Wallah la tidak demi Allah tidak 70 kali yang kamu lakukan itu tidak akan bisa menandingi rasa sakit yang dirasa oleh ibumu di saat ibumu melahirkanmu. Gak bisa. 70 kali yang kita lakukan. Hmm? Makanya orang tua kami ayo diperhatikan orang tua kita. Khususnya di saat beliau sudah tubuhnya mulai keriput, kulitnya keriput, matanya sudah mulai rabun. Kalau berjalan sudah mulai dipapah, masya Allah ini sudah jimat dunia akhirat ini jimat dunia akhirat. Rasulullah suatu ketika di saat beliau naik mimbar tiba-tiba berkata terkutuk, terkutuk, terkutuk. Lalu para sahabat bertanya siapa yang terkutuk ya Rasulullah? Mereka yang punya orang tua tidak menjadi sebab dia ahli surga karena orang tuanya, maka dia adalah orang yang terkutuk. Maka hanya pulang tempat ini, ayo orang tua kita diperhatikan. Diperhatikan, diperhatikan. Bahkan kemarin ada satu kejadian yang menjadikan mudah buat ibro, buat pelajaran bagi kita. Mudah-mudahan jangan melakukan kayak gitu. Ini kurang ajarnya anak ini. Lagi mudik, mudik ke kampung, bawa mobil, mobilnya dirazia oleh polisi. Akhirnya jok belakang dibuka. Tak tanya ada perempuan separuh bayar ditaruh di jok belakang. Subhanallah. Kurang ajar benar ini anak ini. Ditanya, ibu siapa? Saya ibunya. Astagfirullah, anaknya sama istrinya ada di jok paling depan. Ibunya taruh di jok paling belakang tempat barang. Untung gak nyungsep, gak jungkel itu anak itu. Jungkel nyungsep neraka itu langsung itu. Jadi sampai kurang ajar kayak gitu anak itu subhanallah. Harusnya istrinya taruh jok belakang itu biar kapok itu. Kan gitu. Lah ibunya taruh jok belakang, istrinya megaya. Iya kan pegang HP, pakai kacamata. Subhanallah, mertuanya taruh jok belakang. Makanya Pak, nyari istri yang bisa ngajarin kita bakti kepada ibu ibu kita. Ibu nyari suami yang bisa ngajarin kita semakin bakti kepada ibu ibu kita. Makanya Pak, kalau jenengan punya istri nggak ngajarin bakti itu pakai kerudung tapi setan itu hakikatnya itu. Mohon maaf punten ya. Ada seorang istri istri itu orang tua kami. Jadi kalau suaminya ngasih jatah bulanan kepada orang tuanya di kampung tuh marah-marah. Wah, orang tuanya terus yang diperhatikan kita kurang-kurang. Lu ajib ini orang. Kok ada istri ngomong kayak gini tuh? Harusnya ngomong, "Bang, abang, Ibu di kampung udah dikirim belum? Udah dek berapa? 200 ribu kurang bang, 2 juta bang. Harusnya kayak gitu. Ini kok malah di... Subhanallah memang dasar ahli neraka orang tua kami. Ada memang orang-orang kayak gitu. Jadi kalau keluarga suaminya datang itu bapak ibu sudah sesek dada. Oh, apalagi kulkas habis ini, nanti habis ini. Ajib. <laughs> Keluarga keluarga suaminya datang itu loh kok kok malah nggak seneng gitu. Awas ibu, awas jangan macam-macam ya. Dengan orang tua jangan macam-macam. Itu kunci kesuksesan di dunia dan di akhir di akhirat Anda tahu al korodi pemuda yang mendapatkan predikat sebaik-baiknya manusia setelah para sahabat dalam riwayat Imam ha? Hasan Al-Bisri. Apa kehebatan beliau kok bisa menjadikan mendapatkan predikat sebaik-baiknya manusia setelah para sahabat? Hmm? Dan bagaimana sampai Rasulullah titip salam kepada Wes al Koroni, badal hidupnya Rasulullah dengan Wes al Koroni jauh. Rasulullah ada di Mekah, Wes al Koroni ada di Yaman. Memang Wes al Koroni hidup semasa dengan Rasulullah, tapi tidak dikatakan sahabat. Kenapa? Karena syaratnya menjadi sahabat itu ada tiga. Satu, hidup semasa dengan Rasulullah. Dua, melihat Rasulullah. Ketiga, beriman kepada Rasulullah. Hmm. Was al Qurani semasa dengan Rasulullah, tapi belum pernah melihat Rasulullah, maka tidak dikatakan sah sahabat. Abu Jahal semasa dengan Rasulullah, tapi kurang ajar sama Rasulullah, bukan sahabat, musuh itu. Ya kan? Makanya syarat sahabat itu ada tiga ini. Was al Qarani orang tua kami, bagaimana wasiat Rasulullah sebelum Nabi Muhammad, eh, wasiat Rasulullah kepada Sayyidina Umar, Sayyidina Ali? Bagaimana wasiatnya? Hei Umar, wahai Ali, wahai Umar, wahai Ali. Kamu kalau kedatangan jamaah umroh atau jamaah haji dari Yaman, tolong cari pemuda yang namanya Wes al Qarani. Sampaikan salamku kepada dia. Aku kangen sama dia. Subhanallah. Dikangeni oleh Rasulullah Wes al Qarani dan mintalah doa kepada dia niscaya akan dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapa ini? Was al -Qurudi. Gak ada orang yang tahu tapi Nabi Muhammad ngerti keberadaan beliau. Makanya sampai disebutkan Was al Koroni, rajulun majhulun fil ardi walakin ma'rufun fis sama. Was al Koroni itu pemuda yang ahli bunyi, ahli bumi gak banyak orang tahu jadi ahli bumi itu majhul, tidak tahu Wes Al-Qarun itu siapa, gak tahu. Walakin pun bisa akan tapi ahli langit para malaikat mengenal siapa Wes Al-Qaruni. Beliau nggak pengen tenar di dunia, tapi pengen tenar di hadapan para malaikat. Wes al al -Qurani. Kemudian datanglah rombongan tahun pertama dari kota Yaman tak punya dicari nggak ada yang namanya Wes al -Qurani. rombongan kedua, ketiga sampai rombongan keempat. Lalu saat itu datanglah Ditanya siapa? Adakah yang namanya Was al Koroni? Para jamaah haji dan umroh tadi menoleh ke kanan kiri. Was al Koroni, Was al Koroni. Kayaknya nggak ada. Apakah ini jamaah umroh dari Yaman sudah kumpul semuanya di sini? Sudah oh, ada ada satu lagi jaga onta. Memang dia berangkat haji dengan biaya pingin jaga onta-onta kami, akhirnya kami ajak berangkat haji. Jadi dia itu nyari ongkos haji itu dengan apa? Dengan menjadi pelayannya orang-orang yang berangkat haji, megang ontanya ini. Hmm. Situ. Siapa? Waduh, lupa saya namanya. Ditengok ternyata langsung anta wes al-koroni, kamu wes al-koroni. Kata Sayyidina Umar, benar aku was al -Qurni. Dikira Sayyidina Umar bin Khattab, was al itu subhanallah orang yang banyak pengikutnya. Eh tak tanya apa? Kuli penjaga onta. Hmm. Kuli penjaga on, onta. Kemudian apa? Dipeluklah was al oleh Sayyidina Umar bin Aku rindu bertahun-tahun nunggu kamu. Dan dengar wahai was al -Qurni. Nabi Muhammad titip salam kepadamu. Katanya beliau kangen kepadamu. Mendengar salam Nabi Muhammad tiba-tiba wajahnya was al memerah. Lalu menangis. Was al ini benar Rasulullah titip salam kepadaku. Iya, iya. Alaika wa alaihissalam. Salam kesejahteraan bagimu Umar dan salam kesejahteraan bagi Rasulullah. Sallallahu salam nangis. Was al -Qurani. Kemudian Sayyidina Umar dengan Sayyidina Ali berkata, angkat tanganmu doakan aku. Angkat tanganmu doakan aku. Tiba-tiba was al berkata, tidak, tidak. Kamu lebih hebat. Karena kamu dekat dengan Rasulullah. Enggak, aku disuruh oleh Rasulullah untuk minta doa kepadamu. Maka was al pun ber berdoa dan Sayyidina Umar dan Sayyidina Ali mengamini. Kemudian setelah itu para orang tua kami barulah eh, Sayyidina Umar bertanya, "Kenapa sih kamu kok nggak mau ketemu Rasulullah?" Padahal Mekah, Mekah Yaman kan dekat, Yaman Mekah kan dekat. Kenapa kamu nggak pernah mau ketemu Rasulullah? Mendengar kalimat itu tiba-tiba Was Al Qani berteriak Umar jangan pernah berkata seperti itu. Demi Allah setiap tahun aku rindu pengen bertemu Rasulullah. Setiap hari aku pengen rindu bertemu Rasulullah. Bahkan kalau ada rombongan jamaah haji, aku selalu ngikut. Tapi pertengahan jalan aku balik lagi. Rombongan umrah aku ngikut, pertengahan jalan balik lagi. Kenapa kamu balik? Aku nggak tega ninggalkan ibuku sendirian di rumahku. Hmm. Oh ini kalau haji umroh ditinggal apalagi pekerjaan orang tua kami. Hah? Haji umroh aja ditinggal apalagi pekerjaan. Ketemu Rasulullah aja ditinggal demi orang tuanya apalagi dengan pekerjaan kita. Subhanallah. Nak pulang nak entar umi ini ngelembur terus ajib. Hah? Mana kasih sayangmu itu? Hah? Padahal orang tua kami subhanallah. Kadang orang tua manggil tuh Bapak Ibu tidak bakal manggil kecuali ada yang penting. Makanya kalau sudah dipanggil orang tua kita sudah orang tua kami. Bismillah sudah berangkat sudah. Nggak punya uang utang sudah nggak apa-apa sudah. Bismillah berangkat. Dan memang kadang Bapak Ibu nyampe ke sana itu Bapak Ibu sudah disiapkan makan. Ujung-ujungnya apa? Aku kangen pengen makan sama kamu. Selesai suruh balik lagi. Tapi ingat keberkahan di situ orang tua kami. Anda pulang satu miliar mungkin diganti oleh Allah. Hmm? Keberkahan itu. Makanya sudah orang tua diutamakan, orang tua diutamakan dan awas durhaka kepada orang tua itu halus. Durhaka kepada orang tua halus ada memang ada yang kasar, mungkin ada yang membunuh orang tuanya. Waduh kelasnya pol, nerakanya dalam sekali itu. Orang tuanya dibunuh. Kenapa enggak mati-mati? Ini warisannya enggak dibagi-bagi. Oh kurang ajarnya anak ini. Hmm? Dan memang ada orang tua kami. Ada anak subhanallah orang tuanya sakit gendong Orang tuanya sakit, eh jujur Bapak Ibu, sudahkah Anda pada nyampe pada waktu itu? Kalau orang tua Anda, anda eh, orang tua Anda sakit, Anda gendong, Anda bopong ke kamar mandi, Anda yang ngurus mungkin buang buang buang kotorannya atau sudah nyampe belum mangkom kayak gitu. Kalau belum belum, berarti belum kita ini belum bakti benar. Kalau ibu kita jangan ditanya, yang ngurus empuk kita itu di saat kita kecil siapa kalau bukan ibu kita, orang tua kita. Hmm? Makanya Bapak Ibu, kadang gendongnya anak akan orang tuanya dengan gendongnya orang tua kepada anak beda ini. Kalau gendongnya anak, gendongnya orang tua kepada anak coba apa cita-citanya ibu nak sehat nak ya sembuh kamu nak cepat tumbuh gede kamu nak lah itu tapi coba kalau anak gendong orang tuanya ya Allah capek berat kapan mati orang ini coba lihat hmm? itu beda nggak bedanya orang tua sama anak itu Makanya kasih ibu nggak ada ujungnya, tapi kasih anak orang tua kami subhanallah masih hitung-hitungan kayak gitu. Tapi ingat, semuanya anak yang di sini insya Allah adalah orang yang berbakti kepada orang tua. Perhatian dengan orang tuanya sudah harga mati, harga mati, harga mati. Berbakti dengan orang tua diperhatikan, diperhatikan, diperhatikan. Anda tahu Alkoma, Bapak Ibu? Alkoma itu disebutkan beliau tidak pernah sholat kecuali di belakang Rasulullah. Berjamaahnya dengan Nabi Muhammad. Bahkan disebutkan lagi Alkoma itu tidak pernah melewatkan hari kecuali beliau setiap hari mampir ke tetangga minta maaf. Bahkan juga Alkoma itu telah disebutkan Alkoma selalu menyisingkan hartanya setiap hari infak. Subhanallah. Satu amal kebaikan, dua amal kebaikan, tiga amal kebaikan ahli surga sebenarnya dia. Tapi kenapa di saat dia mau meninggal kok susah? Mengucapkan syahadat aja susah. Sampai Rasulullah pun didatangkan saat itu ya Rasulullah bembeng Alkoma di dalam mengucapkan syahadat ya Rasulullah. Akan tapi Alkoma pun gak bisa. Dibembeng oleh Rasulullah Alkoma hanya berkata ash ash ash gak lebih daripada itu. Lalu saat itu istrinya Alkoma dihadapkan kepada Rasulullah. Wahai istri Alkoma, apa yang dilakukan Alkoma semenjak hidupnya? Ya Rasulullah, saya temukan Alkoma orangnya baik ya Rasulullah. Baik. Orang tuanya Alkoma sekarang di mana? Hmm, abahnya meninggal ya Rasulullah. Ibunya di mana? Mendingan kalimat ibunya tiba-tiba apa? Istri Alkoma menundukkan kepala. Kenapa? Ada apa dengan ibunya? Ibunya lagi marah dengan Alkoma ya Rasulullah. Oh benar, ini yang menjadikan dia susah mati itu. Ibunya lagi ma marah dengan dengan Alkoma. Panggil Abu Bakar ibunya datang ke sini untuk memberikan maaf. Dipanggil oleh Abu Bakar tapi ibunya nggak nyamper. Enggak, Terlalu besar kesalahan akomah, kata ibunya. Gak mau datang orang tua kami. Kata Rasulullah, ya sudah kalau memang ibunya gak mau datang, sudah ambil kayu bakar, dibakar hidup-hidup saja alkoma ini biar cepat mati, kata Rasulullah. Sejelek-jeleknya anak kurang ajar sama orang tuanya, hati ibu mana yang tega melihat anaknya mau dibakar hidup-hidup mendengar kalimat itu tiba-tiba ibu-ibu eh, tadi gemetar jangan jangan Abu Bakar walaupun Alkoma nyakitin hatiku aku nggak tega melihat dia dibakar hidup-hidup baik aku akan datang wahai Abu Bakar aku akan datang menghadap pada Rasulullah akhirnya menghadap orang tua kami lalu saat itu pun eh, ibunya Rasulullah berkata Alkoma aku ridho kepadamu Alkoma Alkoma aku memaafkan kamu tiba-tiba Alkoma menoleh kepada ibunya tersenyum lalu bisa mengucapkan syahadat asyhadu Allah ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad rasulullah mati dalam keadaan iman Alkoma setelah mendapatkan maaf dari ibunda, ibundanya. Setelah ditengok-tengok, kenapa sih wahai ibu, kamu kok nggak nggak sampai seperti itu kepada Alkoma? Apa jawabannya? Alkoma dulu itu sayang sekali sama aku, perhatian sekali sama aku, tapi semenjak punya istri lupa. Hmm. Jadi istri jadi sebab durhaka kalau istri nggak benar. Suami juga jadi sebab durhaka kalau nggak ben, nggak benar. Makanya tolong konsep yang diajarkan oleh guru kita apa? Hei para suami, ajarkan istrimu untuk berbakti kepada orang tuanya, bukan orang tua kita, orang tuanya istri kita sendiri. Begitu juga wahai para istri ajarkan suamimu untuk bisa bakti kepada orang tuanya. Sudah biarin kalau urusan rumah, uh, urusan orang tuamu. Andaikan suamimu nggak pulang, abang. Kalau urusan ibu, abang satu bulan, dua bulan nggak apa-apa di sana. Makanmu gimana dek? Abang masih lupa tak? Kan masih ada jatah mas kawin. Gampang abang. Oh itu orang hebat kayak gitu. Belum apa-apa lo jangan abang tinggal di sana gimana nanti makannya kita lo ini usahin ini. Ya. Makanya istri yang soleha, suami yang soleh tidak akan memberati pasangannya untuk ngabdi kepada orang tuanya. Enggak. Ustadz bukan kan ada hadis Ustadz. Ada hadis itu seorang istri nggak mau keluar rumah karena nggak diizini suaminya dalam keadaan ibunya sakit, akhirnya orang tuanya meninggal, lalu istri itu menjadi ahli sur, surga karena kepatuhan kepada sang sua, sang suami nggak mau keluar ru, rumah. Eh, permasalahannya di dalam cerita hadis itu suaminya itu nggak tahu kalau mertuanya sakit. Lu kalau mertuanya sakit tahu diantar itu bakalan itu. Nah, ini ceritakan hadis itu kan diceritakan sepotong saja dan itu memang apa makna kepatuhan seorang istri karena patuh benar kepada suami nggak boleh keluar karena suaminya nggak tahu kalau mertuanya sah, sakit kalau seandainya tahu suruh berangkat itu dibiayain itu makanya nah, ini perhatikan perhatikan orang tua orang tua dan ada kalanya bapak ibu durhaka kepada orang tua itu halus yang sering pernah diceritakan oleh guru kami halus kalau dalam Al-Qur'an disebutkan fala ma'ufin jangan pernah kamu berkata kepada beliau berdua kalimat uf Of itu adalah kalimat ringan dalam pelanggaran kepada orang tua. Kalau dipanggil barangkali, no, no, sini, ya, ya. Kenapa harus sampai dua kali ya, ya gitu ya? Hah? Ini kan menunjukkan bosen itu. Ya kan, panggil lagi, panggil lagi. Wah ini musibah ini. Dan ingat orang tua kami, yang durhaka sama orang tuanya, awas, dikirim anak tambah kurang ajar nanti kepada kita itu, pasti itu. Hmm? Karena doa spontan itu, hukumannya itu spontan itu. Kalau anaknya benar kirim istri kurang ajar nanti. Hmm? Pokoknya gak enak hidupnya orang yang durhaka kepada orang tua, orang tua. Dan ada durhaka pada orang tua itu halus. Sampai ada satu cerita, ada orang tua tinggal ibunya dok. Punya anak lima, subhanallah. Alhamdulillah, sukses semuanya. Punya anak lima, hanya anak yang bungsu masih proses. Mendengar ibunya sakit di kampung, langsung masukin rumah sakit saja biar cepat sembuh ibu kita. Tiba-tiba lima anak ini nggak mau gantian, langsung ngambil cuti bareng. wah dua waduh hebat bener ini. Ibunya sakit langsung ngambil cuti bareng. Kata ibunya jangan gitulah nak, mending apa dikilir enggak ibu, kesehatan ibu utama. Pokoknya kebaikan ibu diutamakan. Pokoknya nggak boleh sudah. Biarkan kami cuti semuanya. Akhirnya lima lima anak cuti semuanya. Nggak mau nggak mau masuk kerja. Sehingga ada yang nyuapin ibunya, ada yang mijitin kakinya, ada yang ngipas. Oh macam-macam sudah di di dalam uh, di dalam rumah sakit tersebut itu. Akhirnya satu minggu kelewat, dua minggu kelewat berlalu, hampir satu bulan orang tuanya dirawat di rumah sakit sang ibu tersebut. Tiba-tiba anak yang bungsu tadi coba coba nyantai main ke kantornya dokter. Nanya, dokter, dokter punten, atas nama Ibu Haji ini gimana keadaannya dok? Oh, Alhamdulillah keadaannya semakin membaik. Kalau gitu kapan boleh pulangnya dok? Karena sekarang hari Selasa, ya sudahlah hari Kamis saja pulang. Hari kah? Kamis. Aku Akhirnya mendengar kalimat boleh pulang dua hari lagi, seneng ini anak ini. Karena senang langsung berlari-lari menuju kamar sang ibu tadi. Dan kakak-kakaknya sudah nunggu di situ. Kakak, kakak ada kabar bagus nih. Kabar apa? Barusan saya ketemu dokter kak. Katanya ibu kita kesehatannya semakin baik. Bahkan dua hari lagi boleh pulang. Kapan dek? Hari Kamis boleh pulang kak. Subhanallah senang semuanya dipeluk lagi ibunya itu. Terenyuh mereka semuanya nangis karena ibunya semakin sehat senang. Terharu. Tiba-tiba adiknya tadi yang bungsu tadi ngomong kak, kak, kakak lupa ya. Apa? Ibu kan punya rumah di kampung sana. Emangnya kenapa? Satu bulan kan hampir ditinggalin kak. Terus ya kotor mungkin kak. Kalau diizinkan saya pengen pulang duluan. Hmm. Kalau diizinkan saya pengen pulang duluan. Kata kakaknya, oh, cerdas kamu, dik, pinter kamu. Sudah pulang-pulang besok. Hmm. Pulang ke tua kami. Rabu pulang langsung nyamper ke rumah ibunya dan HP sengaja nggak diaktifkan. Wow, capek dia soalnya. Sampai semalaman dia beres-beres rumah. Kamisnya juga subhanallah pun dia beres-beres rumah. Akhirnya kami sore orang tua kami datanglah ambulan ke rumah ibunya. Kaget itu adiknya. Ya Allah, kok mobil ambulan ini gimana? Ini ada apa dengan ibuku? Dan ternyata HP-nya diaktifkan banyak panggilan masuk dari kakaknya pun tak tak terjawab. Ada apa dengan ibu? Kenapa pakai mobil mobil ambulan? Mobil pribadi kakak ada di mana ini? Setelah ketakutan kayak gitu, gemeter kayak itu, takut ada apa-apa dengan orang tuanya. Dan alhamdulillah ternyata yang keluar pertama adalah ibunya saat alhamdulillah ibunya dalam keadaan sehat. Kemudian kakaknya selanjutnya terus semuanya saudaranya. Kata adiknya tadi, kenapa sih kak kok bawa mobil ambulan? Iya, kalau bawa mobil ambulan bisa duduk bareng katanya. <laughs> Ngagetin ya dikira ada apa-apa biar apa biar bisa bah, bareng oh kakaknya kita akhirnya ibunya dipeluk saat itu bang tua kami dipeluk ayo ibu masuk ibu melihat lantainya sudah bersih eh, apa bunga-bunga sudah siram seneng pak ibunya ini melihat kamarnya eh, eh, tempat tidurnya ibunya pun sudah diselesaikan dibereskan seneng sekali ibu sudah ibu istirahat biar kami nanti nyantai ada di luar ini bakti tidak huh? anak berbakti tidak ini huh? anak berbakti tidak berbakti secara tuhir tapi ingat yang tahu berbakti hakikatnya adalah Allah. Dia sengaja pulang duluan karena takut dimintain sumbangan mengeluarkan ibunya dari rumah sa rumah sakit. Wah, dua hari lagi pulang. Rib, besok Rabu sidang ini, ya kan gitu. Nanti punya uang berapa, Nak? Punya uang berapa kamu, Dek? Jadi milih pulang Bapak Ibu apa karena gak, gak apa? nggak mau dimintain uang keluarkan ibunya dari rumah sakit apalagi kamarnya ibu VI, VIP berapa ini? Awas oh, ibu jangan kayak gitu. Kalau kita sakit barang ibu akan dijual. Tapi kenapa kalau ibu kita sakit di saat kita mau jual barang kok masih mikir? Hmm? Kenapa? Karena bakti kita belum dengan hati. Dan memang ada orang kayak gitu Bapak Ibu. Dikasih resep untuk nebus obat orang tuanya itu masih miring-miring gini. Kakak aja dulu, kakak yang kaya raya sana. Haji. Kakaknya tambah melejit, uangnya miliaran. Ini yang melarat tambah nyungsep itu. Karena nggak mau nggak mau nggak mau ngambil andil itu. Harusnya ngomong kak, memang usahaku kak belum lancar kak, tapi kak urusan saya patungan kak, saya minta kak, saya tetap akan ngambil kak. Sudah saya hutang sama kakak dulu, nanti tak cecil Oh kaya itu nanti kayak gitu itu. Bukan malah cuma menghindar walaupun eh, alasannya kebersihan tapi hakikatnya Allah Maha ta, Maha tahu. Sudah orang tua kami, ayo Dulu kita sakit, orang tua kita akan jual apapun. Tapi kenapa di saat orang tua kita sakit, kenapa kita masih mikir? Hmm? Ada mobil jual mobilmu itu. Diganti oleh lebih banyak nanti. Hmm? Orang tua kita sakit masih mikir kemana ini kemana kemana enggak sudah. Pokoknya orang tua kalau orang tua sakit berlomba jika Anda lima saudara Anda berlomba nomor satu untuk paling abdi. Andaikan Anda gak punya uang langsung ngomong, Kak, aku gak punya uang, Kak. Tapi aku siap, Kak, tenagaku, Kak. Siap aku tenagaku. Hmm. Harus ngomong kayak itu ikut andil. Bahkan ada lagi orang tua kami kalau ada orang tua nelpon dari kampung mau kunjung ke anaknya di kota itu Bapak Ibu, biasanya kan orang tua itu lebih dekat dengan anak yang bungsu. Nelpon. Kak, Nak, insya Allah dua minggu lagi ibu mau ke sana main-main ke kamu sama abahmu. Tolong ya nanti dijawab. Oh siap siap umi. Seneng kayaknya orang tua kami. Setelah ibunya nutup telepon, telepon kakaknya. Kak, kak, ibu mau ke sini. Rumah saya kan kecil. Mending di rumah kakak. Jadi dilempar-lempar ibunya. Ajib orang ini. Hah? Jadi mau kedatangan orang tuanya tuh lempar-lempar. Kamarku kecil kak, rumahku kecil, rumahmu kan gede, kamu ada pembantu. Kata kakaknya memang rumahku gede, tapi kan aku jarang di rumah. Sudahlah di kamu saja lempar-lemparan terus kalau perlu memang rumahku kecil tapi kamarku yang paling gede khusus untuk ayah ibuku. Kan gitu harusnya. Biar aku gembel tidurnya di lantai, yang penting abah umiku ada di atas ranjang kan gitu. Makanya ayo orang tua kami perhatikan orang tua, orang tua, orang tua. Jangan sampai macam-macam dengan orang tua kita. Bahkan ada sampai detik ini orang tua kami ada orang itu membudak orang membudakkan orang tuanya. Hmm? Berapa kali kita nyuruh orang tua, Umi, goreng tempe, ajib. Hmm? Umi ini gendong. Emangnya babu itu orang itu. Dan ajibnya orang tua kita beliau nggak pernah marah. Dan beliau seneng kalau suruh gendong cucunya ya seneng. Ya kitanya ini kalau menikmati awas durhaka itu. Jangan sampai kayak gitulah. Sampai ada satu cerita-cerita terakhir. Cerita terakhir. Ada kejadian di Arab Saudi. Ada keluarga yang satu bertamasya bareng. Dan berkeluarga sudah punya istri, sudah punya anak dan kebetulan ibunya pun ikut di dalam rumah tangga tersebut dalam keluarga tersebut rekreasi akhirnya setelah rekreasi nyamperlah ke toko emas ke toko emas istrinya dibelikan emas dan tiba-tiba ibunya tadi itu gak ditawarin sama anaknya pingin emas enggak akhirnya ibunya tadi memberanikan ngambil cincin kecil segede jari kelingking beliau akhirnya bayarlah sang suami tersebut bayar 500 real, kepakainya 440 real, harusnya balik 60 re, real. Akhirnya nggak dibalikin sama penjaga toko. Loh, 60 realnya mana? Kok nggak dibalikin? Ibumu tadi ngambil cincin emas yang kecil. Apa jawaban anaknya? Ibu sudah tua pakai emas-emasan, balikin. Dibalikin orang tua kayak ibunya nangis. Akhirnya istrinya Katanya menantu yang soleha ini belain, abang jangan dibentak si ibu kita, abang kasihan ibu kita tua. Tolong abang jangan bikin marah ibu kita. Kalau ibu ibu kita ibu kita marah, siapa yang gendong anak kita nanti? Kurang ajar nggak coba lihat? Hmm? Kayaknya nolong tapi kurang ajar. Kakak jangan bikin marah ibu kita nanti. Kalau marah ibu yang gendong anak-anak kita siapa? Coba lihat. Kayaknya bakti tak tanya kurang kurang ajar awas bakti dengan hati orang tua kamu. Jika ibu Anda masih ada, sungkemlah yang sering. Minimal sehari, jangan lupa nelpon. Ibu ridonya, ridonya, ridonya, sudah terus telepon kayak gitu. Sebelum beliau meninggalkan kita. Kalau beliau sudah meninggalkan kita, orang tua kami terasa Bapak Ibu. Orang tua itu kalau sudah nggak ada terasa, benar. Hmm? Betapa agungnya nilai orang tua kita. Itu akan terasa kalau sudah orang tua kita mening, meninggal. Makanya yang sudah meninggal mudah-mudahan alam kuburnya dijadikan satu taman-taman dari surga. Yang masih hidup mudah-mudahan dipanjangkan dalam keadaan to'at dan sehat walafiat. Dan mudah-mudahan kita semuanya menjadi orang yang benar-benar memperhatikan halal bihalal dengan orang tua kita sebelum halal bihalal dengan yang lainnya. Wallahu a'lam bisawab. Terima kasih syukron kasiron kami haturkan kepada guru kita Ustadz Syekh Abu Hanifah yang telah memberikan ilmu dan nasihatnya kepada kita semua. Dan semoga bermanfaat untuk kita semua dan dapat diamalkan untuk kehidupan sehari-hari. Baiklah para hadirin, para jemaah dan juga pemirsa radioku dan juga Al-Bahja TV dimanapun Anda berada Kini saatnya yaitu memasuki sesi tanya jawab. Kami beri kesempatan untuk dua orang penanya dari jamaah bapak-bapak, satu orang satu pertanyaan. Dari jamaah ibu-ibu, satu orang satu pertanyaan. Silahkan untuk bapak-bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al Ustaz Abu Hanifah yang saya hormati, saya mau nanya. Saya punya dua ibu. Yang pertama ibu kandung, tapi non muslim. Yang kedua Umi Fidini ada ibu dalam agama. Ini bagaimana Ustaz? perlakuan saya terhadap ibu kandung saya dan terhadap ibu dalam agama saya di dalam Islam. Ibu saya yang satu di Tangerang di Benteng, yang satu di Pandeglang di puncak gunung Baik. sana. Hmm, mohon pendapatnya. Mohon jawabannya dari Ustadz tentang birrul walidain ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk jamaah ibu-ibu. Silahkan yang mau bertanya ibu. Ada yang mau bertanya ibu? Cukup. Bapak-bapak satu lagi kalau nggak ada. Siapa? Assalamualaikum Ustaz Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya mau nanya kalau Badal haji Ibu yang sudah meninggal itu Prosesnya seperti apa Apakah Biaya dari Pertama kali Berangkat sampai sampai dengan haji Di Semuanya di kita yang tanggung Apa emang Kan ada yang pernah tawarin kayak cuman kalau haji paling cuman 5 juta kalau misalkan umroh paling ya seikhlasnya saja nah itu seperti apa apa emang boleh kayak gitu apa emang harus semuanya ditanggung sama kita yang mau niat batal haji kan orang orang tua yang sudah meninggal Baik. itu aja terima kasih Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Baik pertanyaan pertama ya Ustadz Saya punya orang tua Ustadz Orang tua kan kandung kebetulan agamanya B, beda. Bagaimana Ustadz? Bakti saya kepada beli, beliau. Dalam urusan bakti tidak mengenal orang tua kafir atau kais Islam. Tetap kita harus berbakti kepada beliau. Maka jawabannya adalah baktimu dengan akhlakmu. Tunjukkan akhlakmu yang mulia setelah kamu masuk Islam. Kan gitu. Tetap tukur sapa yang indah dan yang paling utama adalah jadikan orang tua kita pun nanti harus masuk is Islam. Itu sudah itu harus cita-cita yang paling mulia itu. Dengan cara kayak apapun, tentunya dengan cara adab akhlak. Maka jangan sampai dengan keberadaan kita masuk Islam malah menunjukkan akhlak yang gak baik, ah, akhlak yang gak baik, tapi enggak tunjukkan akhlak yang semakin baik, semakin baik, semakin baik. Nabi Ibrahim alaihissalam bagaimana dengan orang tua orang tua beliau yang kafir? Tetap tegur sapanya indah. Bahkan setiap malam tidak lupa bangun malam nangis untuk keimanan orang tuanya. Itu harus Adapun orang tua kita yang nolong kita, ya kan? Orang tua kita yang nolong yakni orang tua, orang tua e, tidak ada istilah orang tua angkat ya, karena dalam Islam tidak ada orang tua ang, angkat. Ya orang tua didik gitu aja. Orang tua yang mendidik kita, ya kan? Tetap Anda harus beradab dengan beliau, akhlak mulia tetap harus. Tapi ingat, dalam urusan makrom beliau bukan makrom. Bahkan dalam urusan fikih dia bisa kita nikahin karena dia bukan bukan orang tua kita. Artinya apa? Kita tidak boleh berduaan. Artinya syariat Islam tetap harus diperhatikan. Antapun urusan adab keperluan dia ya tetap. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam kalau melihat Siti Halimah, ibu susuan beliau bagaimana? Subhanallah. Beliau kalau Siti Halimah sudah masuk ke pintunya Nabi Muhammad beliau berdiri. Wah ibu duduk di sini kamu. Artinya apa penghormatannya lebih dihamparkan saja dah. Padahal bukan ibu kandung kandungnya. Sama kita pun harus hormat. Tapi urusan apa? Urusan urusan nasab, beliau nggak nggak ada nasab dengan kita. Artinya apa? Syariatnya tetap harus dijaga. Kan gitu nggak boleh berduaan, berduaan nggak boleh tanpa ada mahram nggak boleh karena beliau adalah orang lain, orang lain tapi tetap adab keperluan beliau, kebutuhan beliau. Bahkan Siti Halimah kalau menghadap pada Rasulullah selalu pulang dikasih hadiah oleh Rasulullah. Nah ini ini ini ini ibarat urusan urusan akhlak dohir tetap dan lebih penting adalah akhlak batin yaitu kita mendoa mendoakan mencintai beli beliau khususnya yang lebih utama tadi ibu kandung ki ibu kandung kita jadi jawabannya adalah tidak perlu dijawab tapi dijawab dengan akhlak ya kan kita semakin baik semakin perhatian kan gitu nah insya Allah dengan ini adapun kalau orang tua kita orang tua tua kita sendiri kok mengajak mengajarkan kita untuk patuh kepada kemaksiatan kita tidak perlu patuh La ta'ata makhlukin bimaksiatil khaliq. Tidak ada patuh kepada makhluk jika mengajarkan kemaksiatan kepada Allah. Kalau mengajarkan kemaksiatan, nah kamu keluar dari agama Islam, nggak usah, nggak perlu kita dengar. Nah kamu maksiat, nyuri, nggak perlu kita dengar. Tapi selama itu kebaikan, Bismillah. Ya, tetap kita harus berbakti kepada beli, beliau. Wallahu a'lam bishawab. Terus yang kedua tadi apa? Haji batal kan itu. Ada haji batal itu diperkenankan. Eh, ada satu cerita dulu di zaman Rasulullah, ada seorang anak ditinggal wafat oleh orang tuanya. Ya Rasulullah, orang tuaku punya hutang puasa. Bagaimana ya Rasulullah? Jika ibumu atau orang tuamu punya hutang dengan manusia bagaimana? Ya akan aku bayar ya, ya Rasulullah. Apalagi hutang kepada Allah lebih berhak untuk harus kamu bah, kamu bayar. Makanya andaikan kalau orang tua kita Dulunya di waktu hidup kok mampu haji, tapi nggak sempat haji mungkin karena sakit kemudian meninggal, maka keluarkan haji bah, badal nggak apa-apa. Tapi kalau ternyata orang tua kita nggak mampu, ya kan? Orang tua kita nggak mampu dulu waktu-waktu apa? Waktu hidupnya kan gitu maka bagaimana tidak wajib kita memberikan haji ba, haji badal tapi andaikan memberikan pun tidak masalah ya itu adalah hitungan bakti kita kepada orang tu orang tua ya nggak apa-apa ya tidak apa-apa dan pahalanya nyam nyampe adapun kalau teknisnya ya nanti anu itu ngobrol sama tim Al Bahja Travel itu nanti ya. itu kan ada travelnya itu memang ada nerima-nerima haji badal, umroh badal kan itu. Akan tapi kalau secara fikihnya gini, Haji badal itu tidak diperkenankan kecuali orang yang dibadalin itu satu meninggal, yang kedua sakit yang tidak bisa diarap kesembuhannya. Nah, ya. Terus yang membadalkan itu harus juga sudah umroh atau sudah haji. Tapi kalau dia menjadi badal belum umroh belum haji, maka langsung haji umrohnya jatuh kepada dirinya sendiri. Nah. Makanya yang ke sana itu memang orang yang yang sudah pernah haji lah kok ternyata tiba-tiba jenengan berangkat haji saya ini akan badal anda belum pernah haji nggak bisa malah pahalanya nyampe kita sendiri sendiri tapi kalau sudah pernah haji haji haji wajib haji uh, umroh wajib maka ya nanti haji badalnya itu adalah nyam nyampe jadi itu adalah boleh diperkenalkan dan itu sudah sudah sering dilakukan oleh apa oleh oleh orang-orang Islam karena memang itu adalah syariat kan dalilnya adalah mengkiaskan dari cerita tadi itu hadis Nabi Muhammad yang ada seorang tu, orang tua yang punya hutang pua, puasa. Bagaimana ya Rasulullah? Kalau kamu punya hutang dengan orang, bagaimana ya akan aku bayar ya Rasulullah untuk utang ibumu atau orang tuamu dengan eh, dengan dengan Allah itu berhak untuk dibayar. Nah, ini mengkiaskan dengan dalil tersebut. Wallahu a'lam bisawab. Cukup ada lagi? Mohon maaf Ustaz, ada satu lagi eh, via Facebook dari Dini Fardianiksi di Cikarang. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beliau ingin menanyakan saya tidak butuh orang tua saya. Suami saya bilang tidak butuh orang tua saya, saudara saya karena soal yang sepele. Saat ini ibu saya butuh saya untuk mengantar beliau ke rumah adik saya yang sedang sakit keras. Saya langsung menolak ibu karena lelah dengan kemarahan suami. Jika ada yang mengajak saya keluar rumah walaupun oleh ibu saya sendiri, apakah perbuatan saya salah? Baik. Mudah-mudahan kita semuanya diberi oleh Allah pasangan yang soleh-soleha. Berbakti kepada orang tua adalah keutamaan. Berbakti dengan pasangan juga keutama, keutamaan. Makanya kalau ada seorang suami yang kenal Allah, nggak bakal ngelarang istrinya untuk berbakti kepada orang tua, orang tuanya. Sebaliknya, orang tua yang kenal Allah nggak bakal melarang anaknya untuk berbakti dengan pasangan, pasangannya. Makanya semuanya ini evaluasi perlu ngaji bareng, kan gitu. Ngaji bareng kalau enggak duduk bareng. Tapi kalimat kayak tadi itu sudah enggak enggak enggak benar itu. Enggak butuh dengan orang tuamu. Nah, itu sudah kalimat enggak benar itu. Kalimat provokasi untuk mengajarin istri kurang ajar kepada orang tua, orang tuanya enggak benar itu. Itu kalimat yang perlu diluruskan itu kan gitu. Makanya ya, mudah-mudahan lah oleh Allah diberi jalan keluar, jalan keluar. Lah pertanyaannya kalau saya keluar Ustaz, ya kan? Kalau saya keluar Ustaz, ya kan? Keluar tanpa izin suamiku untuk bakti dengan orang tuaku dan suamiku nggak ngijini bagaimana Ustadz? Ini kan suami ngajarin kurang ajar sama orang tua ya. Ini nggak ada perlunya kita patuh, ya kan? Nggak ada perlunya kita patuh karena kita nggak boleh patuh, tapi apa melanggar Allah durhaka kepada orang tua orang tua. Sudah Bismillah keluar kalau memang ibu kita butuh bener ya kan butuh bener urgent seneng urgent bener ya Bismillah kan gitu Apalagi sudah tadi ada kalimat dari awal saya nggak butuh dengan orang tuamu ini sudah nggak benar ini. Kan gitu. Artinya apa? Sudah langgar saja biar tahu bahwasanya keutamanya dengan orang tua itu adalah utama segala-gala segala-galanya kan itu. Tapi memang yang paling enak sudah duduk manis. Bang, ini orang tua kita ini butuh, Bang. Ayo Bang dipikir bareng seperti apa. Kan gitu. Dan memang iya orang tua kami. Kadang ada sebagian suami itu gitu. Kalau istrinya ke disuruh sayangnya pol kan gitu. Tapi giliran kepada Orang tuanya sendiri kadang suruh ngurus sendiri. Ini kadang ada sebagian suami kayak gitu, tapi enggak insya Allah. Suami yang di sini mempermudah istrinya untuk berbak, berbakti sama. Istri di sini mempermudah suaminya untuk berbak, berbakti. Jadi intinya adalah kalau memang kepepet bener, sudah keurgen bener, orang tua kita butuh bener, ya sudah Bismillah. Kalau enggak sudah ngomong nitip ke anak-anak, bilang abahmu, umi ini apa lagi berangkat ke umi penting sekali ini, gitu aja sudah. Gitu. Tidak apa-apa orang tua kami, nggak nggak apa-apa karena memang wong suaminya mengajarkan untuk apa? Untuk kurang ajar kepada orang tua, orang tuanya. Dan juga kalau suami kayak gitu Bapak Ibu, nggak bakal lama. nggak bakal lama itu. Eh, sebentar lagi punya anak dua cerai itu. <laughs> Kenapa? Karena Allah nggak pengen istrinya dapat suami kurang ajar kayak gitu. Diganti nanti suami yang soleh nanti lebih kan gitu. Nggak bakal lama. Kenapa? uang istrinya diajak kurang ajar sama sama ibunya sendiri. Nggak bakal lama itu pernikahan kayak gitu itu pada waktunya akan dikeluarkan oleh Allah nanti ya kan maka jangan ngajar ngajar eh suami jangan diajari istrimu durha durhaka karena nggak bakal bertahan lama itu nanti sama wahai para istri jangan diajarkan suami kita untuk durhaka kepada orang tuanya nggak bakal lama karena apa kualatnya hukumannya akan spon spontan wallahu a'lam bissawab Syukron kasiron kami haturkan pada Ustaz Syed yang telah memberikan jawaban-jawabannya semua. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Amin. Dan untuk selanjutnya ada pengumuman kajian rutin khusus muslimah bersama Umi Virus Ar-Rahbani setiap Rabu kedua pukul 10 waktu Indonesia Barat besok pagi. Tempat untuk besok Jalan Falaki 1 Blok C nomor 78 Villa Ilhami Islamic Village Karawaci Tangerang di kediaman Ibu Nina. Dan yang kedua, pengumuman kajian rutin bulanan bersama Ustadz Syekh Abu Hanifah setiap Selasa minggu keempat di Masjid Al Muhajirin, Villa Tangerang Elok, Jalan Boulevard, Kelurahan Kutajaya, Pasar Kemis, Kabupaten Tangerang. Demikian pengumuman. Untuk selanjutnya saya serahkan kepada Ustadz untuk doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma arhamna wa la tu'adzibna wansurna wa la tahdhilna wa afina wa la tumritna wa akrimna wa la tuhinna wa athina la tu'thir alaina innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma ya Allah, ya Allah, berkailah kami semuanya ya Allah. Berkailah kehidupan kami semuanya ya Allah. Jadikan bulan ini ya Allah bulan kasih sayang kami dengan sesama ya Allah. Sebagai buah dari kami berpuasa di bulan Ramadan ya Allah. Jadikan puasa Ramadan kami adalah puasa yang bermakna, puasa yang mengundang ridhomu, puasa yang menjadikan kami saling kasih dan cinta dengan sesama ya Allah. Dan wujudkan silaturahmi yang sebenar sebenarnya ya Allah. Wujudkan silaturahmi yang diajarkan seperti baginda Nabi Muhammad SAW. silaturahmi hati ya Allah hati yang saling mendoakan, silaturahmi yang penuh pengorbanan ya Allah, silaturahmi yang saling mengutamakan ya Allah. Jujur ya Allah dalam urusan silaturahmi kami sering basa-basi ya Allah dan silaturahmi basa-basi tidak akan mengundang pengampunanmu, silaturahmi basa-basi tidak akan mengundang surgamu maka mulai saat ini ya Allah jadikan silaturahmi kami silaturahmi yang sesungguhnya ya Allah jadikan jalinan kasih dan cinta kami ya Allah sesungguhnya dengan tetangga kami kami saling baik dengan keluarga kami kami semakin baik ya Allah dengan siapapun daripada keluarga kami pun kami semakin baik teman kami semakin baik khususnya ya Allah silaturahmi yang sesungguhnya adalah yang paling penting adalah dengan keluarga kami ya Allah jadikan kami ya Allah orang yang perhatian dengan orang tua kami ya Allah jadikan kami orang-orang yang perhatian dengan orang tua kami ya Allah, ibunda kami ya Allah, ayahanda kami ya Allah. Jadikan kami orang-orang yang memperhatikan beliau ya Allah, khususnya di, saat beliau butuh kepada kami ya Allah. Maka kirimkan kepada kami ya Allah pasangan-pasangan yang bisa mendukung kami untuk bisa berbakti kepada beliau-beliau ya Allah dan jadikan kami juga pasangan yang bisa mendukung pasangan kami untuk semakin berbakti kepada orang tuanya ya Allah dan jikalau ada orang yang duduk di tempat ini ya Allah barangkali pernah durhaka kepada orang tuanya pernah bentak Ya Allah pernah mengangkat suara ya Allah atau mungkin sering nyuruh-nyuruh kepada orang tuanya ya Allah maka jadikan ya Allah saat malam ini adalah malam terakhir kami menjadikan orang tua kami seperti itu ya Allah maka permudah bagi kami ya Allah untuk memuliakan orang tua kami sebagai raja dan ratu di dalam rumah tangga kami ya Allah dan jadikan silaturahmi kami silaturahmi hati kepada orang tua kami ya Allah silaturahmi kami ya Allah silaturahmi hati kepada orang tua kami ya Allah ya Allah orang tua kami kami yang masih hidup ya Allah panjangkan umurnya dalam keadaan taat dan sehat walafiat bimbing ya Allah beliau-beliau untuk senantiasa iman kepadamu ya Allah orang tua kami ya Allah bimbing untuk senantiasa bisa iman kepadamu ya Allah senantiasa mendapatkan hidayah darimu ya Allah dan jadikan orang tua kami ahli salat jadikan orang tua kami ahli Al-Qur'an ya Allah dan sungguh kami tidak rela jika orang tua kami masuk nerakamu tidak ya Allah maka kami mohon ya Allah, jika orang tua kami masih hidup ya Allah, panjangkan umur beliau dalam keadaan taat dan sehat walafiat. Dan kelak jika beliau akan menghadap kepadamu ya Allah, maka bimbing orang tua kami untuk menjadi ya Allah meninggal dalam keadaan khusnul khatimah. Orang tua kami ya Allah jika meninggal ya Allah jadikan meninggal dalam keadaan khusnul khatimah. Jika orang tua kami sudah meninggal, ya Allah jadikan ya Allah tamat kuburannya taman-taman dari surgamu. Ampunilah dosa-dosanya ya Allah, amal kebaikannya ya Allah mohon diterima ya Allah. Ya Allah. Ya Allah. Ya Allah. Jangan sampai kami ya Allah derhaka kepada orang tua kami ya Allah. Orang tua kami yang capek ya Allah merawat kami ya Allah. Orang tua kami ya Allah yang capek ngurusi kami ya Allah muliakan kehidupan beliau ya Allah muliakan kehidupan beliau ya Allah muliakan kehidupan beliau ya Allah dan jadikan surganya adalah surga yang paling tinggi ya Allah jadikan surganya surga yang paling tinggi ya Allah dan bersatukan lagi kami nanti di surga bersama orang tua kami ya Allah kumpulkan lagi kami nanti di surga bersama orang tua kami ya Allah di tengah-tengah kami ya Allah ada baginda kekasihmu Nabi Muhammad يا الله ampunilah dosa-dosa kami ya Allah dosa kami sangat banyak kami punya dosa dengan adik kami kami punya dosa dengan kakak kami ya Allah maka ya Allah mohon jadikan beliau-beliau orang yang melapangkan dada untuk memaafkan kami kami punya dosa dengan teman-teman kami ya Allah maka jadikan teman-teman kami lapang dada memaafkan kami kami punya dosa dengan tetangga ya Allah maka jadikan ya Allah tetangga kami lapang dada dengan kami dan sungguh kami lapang dada dengan beliau-beliau ya Allah lapang dada dengan beliau-beliau ya Allah kami memaafkan adik kami kakak kami kami, teman-teman kami, saudara-saudari kami, tetangga kami, ya Allah sudah kami maafkan semuanya, ya Allah. Ya Allah. Jadikan majelis ini ya Allah majelis yang menjadikan kami semakin soleh ya Allah. Jadikan majelis ini yang menjadikan kami semakin soleh, ya Allah. Jadikan majelis ini majelis menjadikan keimanan kami semakin bertambah ya Allah. Yang hadir di tempat ini ya Allah jadikan mereka semuanya ahli bangun malam. Yang hadir di tempat ini jadikan beliau-beliau ya Allah ahli Al-Quran. Yang hadir ke tempat ini ya Allah jadikan beliau-beliau ahli silaturahmi yang sesungguhnya ya Allah. Kami rindu silaturahmi seperti para sahabat ya Allah yang rela berkorban demi sahabat yang lainnya ya Allah. Kami rindu silaturahmi kami dengan tetangga seperti Imam Hasan Al Bisri ya Allah. Kami rindu silaturahmi kami ya Allah seperti baktinya Nabi Muhammad kepada orang tuanya ya Allah seperti baktinya para nabi yang lainnya kepada orang tuanya ya Allah. Ya Allah, Ya Allah panjangkan umur kami Ya Allah dalam keadaan taat dan sehat walafiat. Amal kebaikan kami di bulan Ramadan kemarin terimalah Ya Allah. Syawalan kami mohon diterima ya Allah dan kebaikan kami saat-saat ini pun terimalah ya Allah dan siapapun yang duduk tempat ini tentu mereka semuanya memiliki hajah mohon dikabul hajah-hajahnya ya Allah mohon dikabul hajah-hajahnya ya Allah ada hajah urusan dunia selesaikan ya Allah hajah urusan pekerjaan selesaikan ya Allah hajah urusan dunia yang lainnya mohon diselesaikan mulai dari sakit mudah-mudahan cepat diberi kesembuhan ya Allah yang sakit mudah-mudahan cepat diberi kesembuhan jadikan rasa sakit yang dirasa sebab menjadikan sebab diampuni dosa-dosanya oleh Allah ataukah haji-haji yang lainnya ya Allah dan yang paling penting ya Allah saat ini ya Allah akan menginjak waktu-waktu haji dan umrah maka kami mohon kepadamu ya Allah permudah kami ya Allah untuk ya Allah untuk bisa kunjung Mekah dan Madinah kalau perlu dengan orang tua kami ya Allah kami ingin menginjak tanah suci dengan orang tua kami, ya Allah. Dengan ibunda kami, dengan ayahanda kami, ya Allah. Maka permudah kami semuanya bisa memuliakan orang tua kami untuk berangkat haji dan umroh, ya Allah. Dengan caramu, ya Allah. Untuk berangkat haji dengan umroh, ya Allah. Dengan caramu. Bersama orang tua kami, ya Allah. Bersama orang tua kami. Bersama keluarga kami, ya Allah. Kami ingin tawaf di hadapan Ka'bah. Kami ingin mencium hajar aswad, ya Allah. Kami ingin ingin doa di hadapan multazam, kami ingin kunjung ziarah ke makam kekasihmu Nabi Muhammad. Permudah itu semuanya ya Allah. Permudah itu semuanya ya Allah. Permudah itu semuanya ya Allah. Dan yang paling penting ya Allah ampunilah segala dosa-dosa yang pernah kami perbuat ya Allah. Ampunilah segala dosa yang pernah kami perbuat baik dosa kepadamu ataukah dosa dengan sesama manusia mohon diampuni. Mohon diampuni ya Allah dan bersihkan hati kami ya Allah. Jauhkan dari hati kami dendam. Jauhkan dari hati kami kami sombong, jauhkan dari hati kami iri, jauhkan dari kami hati kami hasut dan jauhkan dari hati kami jelek prasangka ya Allah, jauhkan dari hati kami jelek prasangka. Kadang kami muda, ya Allah memfonis orang dengan jelek ya Allah badal yang jelek hati kami ya Allah. Maka mohon ya Allah sebelum kami pulang dari majelis ini, bersihkan hati kami ya Allah sehingga hubungan kami indah dengan sesama ya Allah, hubungan kami indah dengan sesama ya Allah dan jadikan ya Allah kami ya Allah para suami, senantiasa bisa mengayomi istri-istri kami ya Allah, bisa mempermudah istri kami dalam urusan ibadah kepadamu ya Allah, bisa mempermudah istri kami di dalam berbakti kepada orang tuanya ya Allah. Jadikan kami para suami bisa mengayomi istri-istri kami untuk semakin baik dekat kepadamu ya Allah. Begitu juga kami para istri ya Allah, permudah kami untuk bisa membantu suami kami ya Allah, untuk semakin dekat kepadamu, semakin berbakti kepada orang tuanya ya Allah. Ya Allah, ya Allah, kabulkan hajah-hajah kami ya Allah, panjangkan umur kami dalam keadaan taat dan sehat walafiat dan terakhir kami mohon ya Allah tentu siapapun ya Allah sepanjang umurnya pada waktunya beliau-beliau akan meninggal kami pun akan meninggal ya Allah akan tapi kami minta ya Allah kapan kau akan mencabut nyawa kami kami mohon cabutlah nyawa kami di saat kami berbakti kepada orang tua kami ya Allah Cabutlah nyawa kami ya Allah Di saat kami mengayomi istri kami, keluarga kami, anak-anak kami ya Allah Dan cabutlah kami ya Allah nyawa kami ya Allah Di saat kami bisa patuh nurut kepada suami kami ya Allah Dan cabutlah nyawa kami ya Allah Di saat kami semuanya menjadi ahli iman Senantiasa hati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 Jangan lupa selalu didoakan kami dan juga didoakan guru kita semuanya, Buya Yahya. Dan kami tutup wabillahi taufiq wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.